بسم الله الرحمن الرحيم <coughs> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد Hadirin jamaah Masjid Agung eh, Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung Pendengar radio Al-Bayan di Cianjur Pendengar radio Ris Kebumen Radio Satu Lombok Radio Suara Kolbu Jayapura Radio Amuba di Pangkal Pinang, Radio Hidayah di Pekanbaru, pemirsa Ahsan TV, pemirsa Surau TV, dan beberapa radio dan channel TV lain yang juga ikut merilai kajian kita di sore hari ini. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian amalan hati. Poin terakhir yang kita bahas adalah syukur. Sekarang kita lanjut kepada amalan hati yang berikutnya yaitu khusyuk. Apa makna khusyuk? al khusyuk fil lughah al-khudu' was-sukun wat-tadallul. Khusyuk secara bahasa artinya tunduk dan tenang serta merendah. Itu makna khusus secara bahasa dan ini dikemukakan dalam beberapa kitab kamus di antaranya al kamusul Muhitta ketika menjelaskan makna khusyuk secara bahasa dan juga dalam kitab Mukhtar Siha Susunan Ar-Razi. Berkata Al-Junaid ketika ditanya tentang khusyuk. Kata beliau, Al-khusyuk tadallulul qulub li'anlamil guyub. Khusyuk itu adalah merendahnya hati kepada Alamul Ghuyub. Alamul Ghuyub itu Allah. Makna Alamul Ghuyub artinya yang maha mengetahui segala perkara yang gaib. Jadi Al-Junaidi mengatakan khusyuk adalah merendahnya hati kepada Allah Azza wa Jalla. Kultu Aku berkata, kata Syekhul Islam, al khusyuu khudulul qalbi wa dhilluhu wa sukunuhu wa inkisaruhu lillah. Khusyuk adalah tunduknya hati, merendahnya hati, tenangnya hati, dan sensitifnya hati kepada Allah. Mana sensitif? mudah kontak dengan Allah Azza wa Jalla. Dan ini yang tidak dimiliki oleh kebanyakan manusia di mana kebanyakan orang susah untuk memiliki koneksi atau sambungan kontak hatinya, pikirannya kepada Allah sekalipun di dalam sholat. Di dalam sholat hatinya, pikirannya cenderung ingat kepada urusan dunia. Sangat susah untuk konek kepada Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena ketidak khusyuan Jadi makna khusyuk adalah khudu. Bedanya kalau khudu biasanya tunduknya badan. Tapi kalau khusyuk adalah tunduknya hati dan pandangan. Contoh khudu adalah ruku, sujud itu khudu. Tunduknya badan kita dalam bentuk ruku ataupun sujud itu khudu. Kalau khusyuk, tunduknya hati dan pandangan. Zaman dahulu kala, para sahabat ketika sholat menengadahkan kepalanya ke langit. Karena mereka sudah meyakini sejak awal bahwa Allah ada di atas langit. Banyak Al-Quran bertebaran. A'amintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman kepada Allah yang ada di langit? Walladhi khalaqas samawati wal arda fi sitati ayyam thumma stawa 'alal arsh Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi pada waktu enam hari, kemudian dia istiwa di atas ars. Ars ada di atas langit ketujuh. Jadi para sahabat zaman dahulu sholat itu menengadah ke langit, ke atas, lalu turunlah ayat Qad aflahal mu'minun alladhinahum fi salatihim khasyi'un. Sungguh berbahagia orang-orang mukmin yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam solat-solat mereka. Begitu ayat ini turun seluruh sahabat memahami makna ayat ini dengan pemahaman yang sama lalu mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka di dalam solat menuju ke tempat sujud lalu tertunduk. Karena mereka memahami makna khusyuk adalah tunduknya pandangan dan juga hati kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah makna dari khusyuk, baik secara bahasa ataupun secara istilah. Jadi secara bahasa makna khusyuk adalah tunduk, merendah dan tenang. Adapun secara istilah didefinisikan dengan banyak redaksi yang berbeda tapi maknanya sama. Al-Junaid menyatakan khusyuk adalah tunduknya hati kepada Allah. Syekhul Islam menyatakan tunduknya hati, merendahnya hati, sensitifnya hati kepada Allah Azza wa Jalla ya. Al-Quran dan Sunnah menjelaskan bahwa khusyuk ini merupakan amalan hati dan bukan merupakan amalan anggota badan. Kalau anggota badan tadi disebutnya khudu. Bentuknya bisa dalam bentuk ruku ataupun sujud, itu khudu. Tunduknya badan kita. Tapi kalau khusyuk, tunduknya hati. Makanya khusyuk itu termasuk diantara amalan hati tempatnya juga di dalam hati. Sebagaimana beberapa ayat menyatakan di antaranya surah Al-Hadid ayat ke-16. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Alam ya'ni lil amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah?" Belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati-hati mereka dalam berzikir kepada Allah. Yang khusyuknya itu hati. Belumkah tiba saatnya bagi orang-orang beriman untuk khusyuk hati mereka dalam berzikir kepada Allah. Ini teguran atau celaan dari Allah kepada para sahabat yang saat itu hati mereka tidak khusyuk. Sehingga berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, tidaklah ya ada jarak antara ketidakkhusyuan kami sampai Allah menurunkan celaan kepada kami dalam ayat ini kecuali empat tahun. Jadi empat tahun sebelum ayat ini turun, para sahabat tidak khusyuk sholatnya. Hati mereka itu tidak fokus kepada Allah ketika zikrullah. Maksud zikrullah di sini salat. Sampai teguran dari Allah turun berdasarkan ayat ini. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah tiba saatnya bagi orang yang beriman untuk khusyuk hati-hati mereka dalam berzikir kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa Khusyuk itu adalah amalan hati, tempatnya di dalam hati. Dan inilah yang terberat karena tidak bisa dipaksa. Kalau anggota badan bisa dipaksa, suruh ruku nggak mau ruku, di dipaksa untuk ruku, didedet-dedet huluna. Kalau nggak mau sujud, suruh sujud, ya bisa dipaksa. Kalau hati kan tidak. Hati tidak bisa dipaksa seperti itu. Makanya kekhusyuan jauh lebih berat daripada kekhuduan. Khusyuknya hati jauh lebih berat daripada khusyuknya anggota badan. Karena anggota badan sekali lagi bisa dipaksa, bisa pura-pura kalau hati tidak. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin Sesungguhnya salat itu sesuatu yang amat sangat berat. Maksudnya berat secara psikis walaupun enteng secara fisik. Secara fisik kan tidak mengeluarkan banyak tenaga. Tidak sampai keringetan, tidak sampai nafas tersengal tidak sampai tiba beregek dan tiba perekat. Bahkan ketika kita tidak mampu sambil berdiri juga boleh sambil duduk, boleh sambil berbaring. Secara fisik ringan, enteng. Orang selemah apapun bisa melakukan sholat, tapi secara psisin yang paling berat. Allah berfirman, wa innaha lakabiratun. Sesungguhnya sholat itu sangat berat illa 'alal khashin kecuali bagi orang-orang yang khusyuk maksudnya hatinya khusyuk hatinya butuh kepada apa yang bisa dia peroleh di dalam solat. Di dalam solat dengan kekhusuan teraih ketenangan, ada kenikmatan rohaniyah sehingga merasa amat sangat betah di tengah-tengah solatnya. Sehingga sholatnya memberikan sesuatu kepada jiwanya. Sholatnya menjadi nutrisi, konsumsi bagi hatinya yang memuaskan hatinya. Sholatnya menjadi kebutuhan bagi dia. Kalau khusyuk, maka pas umpamanya tiba waktu sholat itu saat yang paling ditunggu. Enteng ringan dia dalam melakukan sholat. Jangankan yang fardu, yang sunnah pun. Jangankan ketika rileks, ketika fresh, bahkan ketika saat-saat yang paling membuat kita malas, tengah malam atau sepertiga akhir malam, ya ngantuk, ya dingin, ya segala macam hambatan fisik gitu ya. Tapi bagi orang-orang yang khusyuk itu terasa enteng dan ringan. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyin. Sesungguhnya sholat itu sesuatu yang amat sangat berat kecuali bagi bagi orang-orang yang khusyuk. Berkata Qatadah rahimahullahu taala Qatadah bin Di'amah dia adalah seorang yang lahir dalam keadaan buta tapi sabar dan ulat ketika belajar ilmu sehingga beliau menjadi seorang hafid pada zamannya. Hafid itu bukan hafal Quran. Kalau hafal Quran 6 7 tahun itu sudah terbiasa, bukan sebuah prestasi yang hebat di zaman tersebut. Orang-orang sudah terbiasa, bahkan di zaman sekarang di negara-negara timur tengah, anak-anak kecil yang masih usia SD begitu sudah banyak yang hafidh Quran. Mereka hanya ikut halakoh-halakoh di masjid. Kalau kita di daerah Timur Tengah dimanapun, baik di Saudi, di Kuwait, di Qatar, di Oman, masjid-masjid itu ada ada anak-anak pada maghrib sampai isya atau subuh pada subuh ada halakoh-halakoh. Kelihatan ada yang menghafal, kelihatan ada yang store, kelihatan ada yang Eh, ada halakoh yang lainnya kelihatan. Mereka sudah hafid Quran. Saya setempat sempat tertipu sekitar anak tujuh tahun begitu ya. Dia menghafalkan juz ke-29. Juz ke-29 dimulai dari juz ya, dari surah apa? Tabarok. Surah apa? Al-Mulk ya. Itu juz yang ke-29 sampai surah Al-Mursalat. Dia sedang me, apa, menghafalkan surah Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasun walak balik dekok. Setelah dia kelihatan diam, saya tanya, sedang menghafalkannya ya. Menghafalkan apa? Ini juz 29. Saya pikir ini baru juz 30 dan 29 gitu ya. Hafalnya baru <laughs> dua juz. Saya tanya, sudah berapa haf, berapa juz yang hafal? Kam juz an hafidha al Qur'an? Dia bilang, baqi juz wahid. Dia hanya bilang hanya satu juz lagi juz 29 ini katanya. Berarti dari Al-Baqarah sampai 28 sudah, juz amal sudah, tinggal juz 29. Dia sudah hafal 29 juz, usianya 7 atau 8 tahun. Malu nggak kira-kira kita? Bingit. Kita sudah jenggotan, sudah puluhan tahun usia, gitu ya. Tapi juz amal juga belum tentu hafal kan? Dia tinggal satu juz lagi dan tidak ikut ma'had al Quran, hanya ikut halaqah di masjid saja. Itu zaman sekarang, apalagi zaman baheula. Maka menghafal Quran bukan prestasi yang istimewa di zaman itu. Gelar al hafidz adalah gelar di bidang hadis. al hafidz adalah orang yang menguasai seluruh seluk-beluk ilmu hadis dan hafal minimal 300 ribu hadis dengan sanadnya. Itu gelar al-hafid. Ya. Dan banyak orang yang bergelar al-hafid pada zaman bahula. Termasuk Imam Ibn Kathir al-hafid, Imam Ibn Hajar al-hafid, Imam al-Iraqi al-hafid. Termasuk Imam Ibn Qayyim al-hafid juga dan seterusnya. Ya. Nah, termasuk diantaranya Qatadah bin Di'amah. Dia lahir dalam keadaan buta. Tapi dia menjadi ulama pada zamannya. Seorang ahli tafsir, seorang ahli hadis, seorang ahli fikih, Dan beliau meninggal pada tahun 117 eh, kira-kira hijrah dan meninggal pada usia 56 tahun. Ada yang sudah 56 di sini? Hampir. Kalau berpatokan ke Imam Qatadah ini. Beliau seorang yang menjadi rujukan. Berkata Qatadah, "Al-khusyu' fil qalbi wa huwal khauf wa ghadul basar fis shalah." Kata Qatada, khusyuk di dalam hati adalah perasaan takut di dalam hati dan menundukkan pandangan ketika sholat. Khusyuknya orang sholat, kalau selama sholatnya hatinya dipenuhi rasa takut kepada Allah. Dan rasa takut itu lahir karena penghayatan. Kita sudah sering jelaskan bagaimana kiat meraih kekhusyuan di dalam sholat dan itu terlalu panjang. Tapi intinya adalah kaitkan segala yang kita lihat, segala yang kita dengar, segala yang kita alami dengan akhirat. Kaitkan. Walaupun kejadian itu menyangkut aspek duniawi seorang alim melihat ada orang yang sedang membakar kambing guling. Dibolak-balik. Begitu ya. Biar matangnya merata. Dia menangis. Ingat kepada ayat. Ayat yang menjelaskan ketika orang-orang kafir wajah-wajah mereka dibolak-balikan di atas api neraka. Kebayang kayak begitu tuh. Kalau di kita kan jarang kambing guling. Tapi yang ada adalah ayam bakar, ikan bakar, sate kayak gitu kan? Bagaimana cara membakarnya? Pernah lihat? Pernah digeberan, pakai hihid, pakai kipas tangan. Ah, ada yang pakai kipas angin yang eh, elektrik begitu. Kemudian ayamnya diapakan? Dibolak-balik sampai agak matang, balik-balik lagi terus sampai matangnya merata. Bayangkan, itu yang kelak akan teralami oleh para ahli neraka di dalam neraka waliyadzubillah. Dia menangis, mengaitkan apa yang dia lihat dengan apa yang kelak akan teralami di akhirat oleh orang-orang tertentu. Seseorang ketika pulang dari masjid, dia melihat ada seorang anak yang diusir oleh ibunya. Mungkin anaknya ini nakalnya keterlaluan. Suruh pergi, jangan kembali. Ditutup pintu. Anak ini menangis. Kemudian kembali ke pintu, mengetuk pintu, menggedor pintu sambil memelas. Ya, Ibu maafkan saya, saya tidak akan mengulang kembali kesalahan. Maafkan saya, saya akan berubah menjadi baik. Apa yang terjadi? Akhirnya si ibu membuka kembali pintunya, memeluk anaknya dan mengajaknya masuk. Dia menangis. Itu cinta dan kasih sayang ibu kepada anaknya. Segede apapun kesalahan anak, kalau anak itu kembali minta maaf, bersedia memperbaiki diri, diterima. Allah SWT lebih cinta kepada hambanya dibanding kecintaan ibu kepada anaknya. Dan salah satu wujud cinta Allah kepada hamba adalah Allah mengaplikasikan mewujudkan sifat ghafurur rahim dia ketika sang hamba menjauh dari Allah melanggar aturan Allah melanggar larangan Allah mengabaikan perintah Allah menjauh tapi kemudian dia datang kembali segede apapun dosanya Allah bukakan kembali pintu tobat Allah berfirman dalam salah satu hadis kursi, "Ya yabna Adam, lau ataitani" Hai Bani Adam, seandainya engkau mendatangi aku, ya, dengan membawa kesalahan sepenuh langit. Sepenuh langit ini, langit ini penuh dengan kesalahan seorang hamba. Tapi dia datang kepada Allah dalam keadaan bertobat, maka aku akan mendatangi engkau dengan membawa ampunan sepenuh langit itu pula. Lunas sudah dihapus seluruh kesalahan-kesalahan orang yang bertobat kepada Allah Azza wa Jadi selalu apapun yang dilihat, yang didengar, yang dialami, itu selalu dikaitkan dengan akhirat. Maka ketika di dalam sholat sudah langsung connect dengan bacaan yang dia baca di dalam sholat. Bacaan yang dia baca dalam sholat hanya mengagungkan Allah, hanya berbicara tentang akhirat, tentang hak-hak Allah, tentang kewajiban hamba, dan tentang apa yang akan dialami di akhirat. Itu yang kita baca dalam sholat, langsung konek hati dan fikiran kita. Langsung dipenuhi rasa takut. Makanya Qatadah menyatakan al-khusu fil qalbi wa huwal khawf wa ghadul basar fis sholah. Khusyuk di dalam hati adalah perasaan takut di dalam hati dan menundukkan pandangan di dalam sholat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Anbiya ayat 90 menceritakan tentang salah satu ciri hamba yang soleh calon pisurgaun. Salah satu cirinya itu khusyuk. Allah berfirman wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana mereka menyeru kepada kami dengan penuh harap dan penuh rasa takut. H2C tanya. Salah. H2C2. Harap-harap. Cemas-cemas. Biar seimbang. Harapan dengan kecemasannya itu seimbang. Mereka menyeru kepada kami dengan perasaan berharap dan penuh rasa cemas wa kanu lana khasyin dan mereka khusyuk kepada kami. Berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ketika menerangkan ayat ini, kata beliau yang dimaksud mereka khusyuk kepada kami adalah al-khaufud daimu fil qalb, selalu merasa takut di dalam hati mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Allah pun berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Dan ini kunci kebahagiaan. Salah satu di antara kunci kebahagiaanlah khusyuk di dalam sholat. Allah berfirman, Qad aflahal mu'minun, al-ladina hum fi sholatihim khasyi'un. Sungguh berbahagia orang-orang yang beriman. Yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam solat-solat mereka. Kebahagiaan yang hakiki hanya bisa diperoleh dengan kekhusyuan di dalam solat. Oleh karena itulah, maka selama solat kita belum khusyuk, jangan berharap kita akan menemukan kebahagiaan yang hakiki. Allah menyatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyun. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an al khusyu' khusyu'ul qalb. Khusyu' itu adalah khusyuknya hati. Itu beberapa ayat dan komentar para sahabat dan para ulama yang berbicara tentang khusyuk dan semuanya itu menunjukkan khusyuk itu tempatnya di dalam hati dan termasuk amalan hati. Selain ayat, hadis-hadis tentang hal ini pun banyak. Di antaranya hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi SAW berdoa. Bagus doa ini kita hafalkan. Lalu kita baca sesering mungkin, termasuk di dalam solat. Baca ketika sujud. Sujud mana saja. Baik dalam solat fardu ataupun dalam solat sunnah.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 Boleh baca di luar salat, di mana saja, kapan saja di dalam keadaan bagaimana saja bagus untuk dibaca. Allahumma ya Allah inni sesungguhnya aku a'udzubika aku berlindung kepada Engkau min ilmin la yanfa dari ilmu yang tidak bermanfaat wa min qalbin la yakhsha dan dari hati yang tidak khusyuk menunjukkan khusyuk itu amalan hati aku berlindung kepada Engkau dari hati yang tidak khusyuk Wa min nafsin la tashba dan dari jiwa yang tidak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabu laha dan dari doa yang tidak dikabul. Minta perlindungan kepala dari empat hal, dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas dan dari doa yang tidak diijabah. Mananya minta sebaliknya dari keempat hal tadi. Minta ilmu yang bermanfaat, minta agar hatinya dikhusyukan, minta juga agar jiwanya selalu puas, kona'ah dengan apa saja yang Allah berikan dan minta agar doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi khusyuk itu tempatnya di dalam hati. Kalau hati sudah khusyuk maka khusuk pula lah seluruh anggota badannya seluruhnya karena kehusuan hati. Karena anggota badan hanya mengikuti kondisi hati. Apa yang dilakukan anggota, oleh anggota badan akan baik karena kebaikan hatinya. Apa yang dilakukan anggota badan akan rusak kalau hatinya pun rusak. Nah makanya para ulama sebagian ulama menyelipkan ke dalam makna khusyuk ada as-sukun. Sukun itu apa? Tenang. Sebagaimana seorang alim besar Sa'id bin Al-Musayyib yang kata Imam Ibnu Kathir karena a'laman nas fi zamani. Beliau adalah orang yang paling berilmu pada zamannya. Suatu saat ra'a rajulan ya'bathu fi sholati. Imam Said bin Al-Musayyib melihat ada orang yang abath di dalam sholatnya. Abath itu melakukan gerakan-gerakan di luar sholat secara iseng. Dan ini banyak orang ketika sholat ya. Ada yang mengelus-ngelus jenggotnya. Kalau yang berjenggot. Ada yang kalau dia memakai sorban, umpah sorbannya itu di apa dibenarkan, padahal sudah benar tadinya, ya dililitkan ke sini, tarik lagi. Ada yang kopiahnya di ini dan seterusnya, ya. Aya anu garo-garo teu Bahkan <laughs> ini yang konyol. Saya lihat langsung bukan kata orang. Ada yang menghitung-hitung uang. Suatu saat saya lihat di sebuah masjid ada seseorang sholat mau sholat duhur, sholat sebelum duhur, sholat qobla atau entah tahiyatul masjid entah qobla. Dia masuk masjid terus memilih karena di Jakarta cuaca panas, dia milih di depan kipas angin. Takbir Allahu Akbar. Dia gular-giler matanya itu. Kelihatan gak khusyuk ya. Setiap orang masuk dilihat. Padahal dia lagi sholat. Saya juga iseng lihat dia ya. Kalau saya iseng nggak apa-apa karena nggak lagi sholat, <laughs> lagi nunggu sholat di sana lebih dahulu masuk ya. Dia ini kan apa imamahnya, kemudian dia ini lagi dia lihat sakunya, ngitung-ngitung uang, kemudian dia ruku. Ketika ruku tanpa sengaja uangnya jatuh. Di depannya ada kipas angin. <laughs> Bisa dibayangkan apa yang terjadi? Ngararapung, peterbangan. Apa yang dia lakukan? Dolar, bukan rupiah. Bukan ker, eh, apa warna merah yang alus-alus, <laughs> bukan. Dia mm, apa ambilin itu sampai melangkah-langkah gitu, tapi berusaha untuk tidak membelakangi kiblat, dimasukin ke sini. Dia lanjutkan lagi sholatnya. Sami Allahu <laughs> liman hamidah ya. Nah, akhirnya rokaat keduanya selalu dia cek anunya, saku kanannya tempat dia sholat. Oh ada, <laughs> sambil dilirik. Abath namanya. Iseng melakukan perbuatan di luar gerakan sholat, tapi dia lakukan di dalam sholat. Apapun bentuknya. Kecuali kalau ada hajah, umpamanya dia gatal, boleh dia garuk. Itu bukan iseng, tapi ada tujuan. Ya, kecuali kalau garo-garo teh atul teh. Ya. Apa bahasa Indonesia garo-garo teh atul teh? Garuk-garuk padahal tidak tidak gatal. Kurang enak ya. Garo-garo teh atul Suatu saat Said bin al musayyib melihat ada orang iseng di dalam sholatnya. Dia memain-mainkan jenggotnya, dia memain-mainkan imamahnya, Lalu dia memberikan komentar lau khasya'a qalbu hadza khasyat jawarihuhu. Seandainya hati orang ini khusyuk, akan khusyuk pulalah seluruh anggota badannya. Jadi adanya perbuatan iseng di dalam sholat menunjukkan ketidakhusyuan hatinya. Karena hati adalah raja bagi tubuh dan seluruh anggota badan hanya melakukan apa yang diinstruksikan oleh hati sebagai raja. al qushairi dan Imam Ibn Qayyim rahimahallahu taala rahimahumallahu taala menyatakan adanya ijma di kalangan para ulama ala annal khusyu' mahalluhul qalb. Para ulama ijma bahwa khusyu' itu tempatnya di dalam hati dan yang amat sangat disayangkan ini yang buat kita sedih dan ini menimpa kita semua khusyuk ini bagian yang terpenting dari agama tak ada kehusyuan maka hilanglah ruh dari ibadah ruh dari ibadah itu kehusuan. banyak orang yang melakukan ibadah tanpa ruh ini ibadahnya hampa kalau dia membaca Al-Quran tidak ada penghayatan kalau dia berzikir, zikirnya tidak disertai penghayatan terhadap makna dari zikir yang dia ucapkan. Kalau dia sholat, di dalam sholatnya hati fikirannya ingat kepada urusan duniawi. Maka sholatnya hampa, zikirnya hampa. Bahkan banyak orang berdoa, dia sudah hafal lafaz doanya, sampai saking hafalnya tanpa peng, perlu penghayatan pun dia bisa baca tanpa penghayatan, tanpa ada ruh, tanpa ada kekhusyuan. Dan ini bagian terpenting dari agama yang pertama kali hilang dari umat ini. Hal yang pertama kali musnah dari umat ini adalah kekhusyuan. Sebagaimana sebuah riwayat dari Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu an dia berkata, "Awwalu ma tafquduna min min dinikum al-khusyu'." Hal yang pertama kali hilang dari diri kamu tentang agama kamu adalah kekhusyuan. Apa yang dikatakan Hudzaifah al-Yamani ini juga, juga didukung oleh Ubadah bin As-Samit, juga seorang sahabat radhiyallahu an dengan lafaz yang berbeda awwalu ilmin yurfa'u minan nas al khusyu yushiku an tadkhula masjid jamaah fala tara fihi khashian kata Ubadah bin As-Samit ilmu yang pertama kali diangkat dihilangkan dari manusia adalah khusyuk hampir-hampir kamu masuk ke dalam suatu masjid, di dalamnya ada orang yang sholat berjamaah dalam jumlah yang banyak, tak seorang pun yang kamu temui orang khusyuk di dalam sholatnya. Kira-kira apa yang dikatakan oleh para sahabat ini sudah terjadi apa belum sekarang? Ya, sudah sejak berabad-abad yang lalu ini terjadi. Masuk ke dalam masjid ribuan orang sholat, nggak ada satupun yang khusyuk. Ya. Dari sinilah kita mengetahui bahwa khusyuk ini tempatnya di dalam hati dan juga merupakan amalan hati. Apa sih beberapa keutamaan khusyuk? Keutamaan khusyuk yang pertama, Allah Azza wa Jalla memuji orang-orang yang khusyuk. Alhamdulillah Yahdikumullah wa islihu balakum Kekhusyuannya menyebabkan bila mereka membaca ayat-ayat Allah mereka tersungkur sujud. Karena penghayatan yang mendalam, karena takutnya yang besar kepada Allah sampai sujud. Baik di dalam solat ataupun di luar solatnya. Allah berfirman, dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 109 kata Allah wa yakhiruna lil adkhani yabkun wa yaziduhum khusyu'a mereka itu tersungkur sujud dalam keadaan menangis dan bertambahlah bagi mereka kekhusyuannya Ketika membaca ayat ini di dalam solat ataupun di luar solat, disunahkan kita untuk bersujud. Namanya sujud apa? Sujud tilawah. Kalau dalam mushaf yang kita sedang baca, tanda bahwa itu adalah ayat sajdah, kita disyariatkan untuk sujud tilawah. Ada tanda panah ya agak-agak besar di akhir uh, ayat ayat sajdah tersebut ada tanda panah ke atas. Panahnya agak besar. Ah, itu tandanya adalah ayat sajdah. Kita disyariatkan untuk sujud. Baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Baik kita pembaca ataupun mustami' Baik kita yang baca di luar sholat, baca ada ayat itu sujud. Ataupun kita mustami. Mustami itu kita nggak baca tapi sengaja mendengar. Ada orang yang lagi baca Quran, tajwid makhrajnya benar, bagus, lagunya enak, kalau baca sendiri nggak enak. Maka nebeng, orang ada yang bagus bacanya kita dengar, ya. Eh ternyata dia membaca ayat sajalah lalu dia sujud. Maka mustami ini pun disyariatkan sujud. Sunnah tidak wajib, kalau tidak membaca maka tidak berdosa. Tapi yang namanya sujud adalah inti dari seluruh ibadah. Pahalanya besar. Dan ini yang membuat si setan lari sambil menangis. Ketika orang membaca ayat sajrah lalu dia sujud, setan menangis. Sambil menyatakan, Umir tuan asjuda falam asjud. Wa umiral, wa umiral ibad ayyasjudu fayasjudun. Aku dulu diperintahkan oleh Allah untuk sujud, aku tidak sujud. Sekarang hamba-hamba diperintahkan oleh Allah untuk sujud, mereka sujud. Menyesal iblis dan menangis karena hal tersebut. Sesering mungkin kita bikin si iblis menangis. Baca ayat sajalah lalu kita bersujud karenanya ya. Jadi yang disyariatkan sujud adalah pertama si pembaca baik dalam solat ataupun di luar solat. Yang kedua apa? Mustami. Mustami adalah orang yang sengaja mendengar. Adapun kalau orang tidak sengaja mendengar, tidak berniat mendengar. Dia datang ke masjid karena di masjid itu ada wifi. Dia browsing, mem mem memanfaatkan wifi gratisnya ada orang yang sedang baca Quran, dia nggak nggak sengaja mendengarkan, cuma kebetulan ada di sana. Tapi kemudian orang itu membaca ayat saja dan sujud. Dia disebut sami bukan mustami. Sami adalah orang yang mendengar tidak sengaja tidak disyariatkan untuk untuk sujud. Dan yang disyariatkan untuk sujud adalah yang baca dan yang mendengar secara sengaja. Bagaimana kalau kita mendengar rekaman salat umpai di Masjidil Haram? Kalau hari Jumat salat subuh imam selalu baik di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram selalu membaca surah yang ada ayat sajdahnya. Mungkin surah As-Sajdah, mungkin surah Al-Alaq, mungkin surah An-Najm atau surah Al-Hajj atau surah Ali uh, Al-Isra yang tadi ya. Pokoknya membaca surah yang ada ayat sajadahnya itu selalu dan itu direkam atau dilivekan secara internasional ke seluruh dunia. Kita bisa nggak me, apa namanya me, melihat menonton di TV di rumah kita salat di sana? Iya bisa, ya. Kalau umpamanya itu live melihat gitu ya, sebab bacaannya enak, Kadang-kadang si imamnya menangis. Kemudian si imam ternyata sujud karena membaca ayat sajdah dan kita melihat dan mendengarkan secara sengaja walaupun kita di rumah ya kita disyariatkan sujud. Kalau itu live. Adapun kalau rekaman baik video apalagi kaset atau di radio gitu ya. Orang baca ayat sajdah lalu kita mendengar secara sengaja. Apakah kita disyariatkan sujud bila mendengar itu di kaset? Ya, disyariatkan kalau kasetnya sujud. Tapi kalau kasetnya tidak maka tidak ya. Sujud enggak kita? Tidak ya. Wallahu a'lam <clears throat> Dalam ayat lain yang terdapat dalam surah Ali Imran 199 Allah berfirman. Ini tentang pujian Allah kepada orang yang khusyuk. Wa inna min ahlil kitab laman yu'minu billah wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashiina lillah la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب Kata Allah, sesungguhnya di antara ahlul kitab ada orang ahlul kitab yang beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang diturunkan kepada kalian dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada mereka, mereka khusyuk kepada Allah. Mereka tidak menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. mereka lah orang-orang yang akan memperoleh pahala di sisi Allah dan Allah sungguh maha cepat hisabnya. Itu ahlul kitab yang hanif. Hatinya khusyuk. Begitu ada Al-Quran mereka yakin ini kebenaran dari Allah lalu setelah itu mereka masuk Islam. Allah berikan pahala yang amat sangat banyak kepada orang seperti itu. Selain itu Allah Azza wa Jalla pun menjanjikan pahala dan ampunan yang besar. Ini ingat ikhwah, dua modal untuk bahagia di akhirat. Pertama adalah pahala, kedua ampunan. Pahala ini ibarat saldo tabungan kita. Ampunan ini penghapus hutang-hutang kita. Kalau umpamanya kita punya banyak uang dan minim hutang, tidak ada. Bahkan banyak orang lain berhutang kepada kita, udah itu bahagia di dunia ya. Sebaliknya kalau di dunia uang tidak ada, hutang aja seuduk-uduk. Jeblug bahasa Sunda nama. Wah, itu menderita itu hidupnya. Setiap ada telepon berding, dung, wah, jangan-jangan debt collector. Setiap ada yang ketok-ketok, wah, ngumpet. Jangan-jangan ada yang nagih. Orang yang punya banyak hutang begitu mah nomor HP-nya nggak pernah tetap. Setiap hari selalu di apa? Diganti, <laughs> ya. Karena dikejar-kejar. Makanya kalau selama belasan tahun, puluhan tahun HP itu tetap, orang ini berarti aman tuh hidupnya. Nggak ada yang ngejar. Nggak ada yang memburu dia. Itu di dunia. Adapun di akhirat, Hutang ini adalah dosa yang menyebabkan kita diazab. Pahala ini adalah modal untuk bisa masuk ke dalam surga. Makin gede saldo pahala yang tersisa, makin tinggi derajat kemuliaan di mana di surga nanti. Itu yang dikatakan oleh Imam Ibn Hajar ketika menerangkan ayat dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11 yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang berilmu berapa derajat. Kata Imam Ibnu Hajar, raf'atud darajat likasratis sawab. Ketinggian derajat orang itu di surga sangat bergantung kepada banyak sedikitnya pahala yang dia miliki. Jadi nanti pahala dengan dosa dia apa? ditimbang. Kalau lebih banyak pahala, dosanya ada tapi sedikit, dosanya ini terhapus oleh sebagian dari kebaikannya. Sebagian kebaikannya diambil, dipakai menghapus dosa-dosa yang tersisa. Allah berfirman, Innal hasanati yudhibna sayyat. Kebaikan-kebaikan itu menghapus dosa-dosa. Dosanya habis. Ada saldo pahala saldo pahala ini yang menentukan tinggi rendahnya derajat dia di surga. Makin banyak saldo pahala, makin tinggi derajatnya. Makin sedikit, makin rendah. Tapi serendah-rendah derajat atau tingkatan di surga, tetap jauh lebih nikmat dibanding kenikmatan ternikmat di alam dunia ini ya. Nah, makanya orang yang sangat beruntung adalah orang yang terhapus dosa-dosanya ditambah pahala-pahalanya. Ibarat hutangnya dihapus, dilunaskan seluruhnya, tabungan yang ada ditambah berkali-kali lipat. Untung banget itu orang. Nah di akhirat kita akan mengalami itu. Ada orang yang pahalanya ditambah dan dosanya dihapus. Karena memperoleh ampunan dari Allah Azza wa Jalla, salah satu penyebab orang itu demikian adalah khusyuk. Kekhusyuan menyebabkan seseorang memperoleh pahala yang sangat besar dan ampunan yang menghapus dosa dengan jumlah yang sangat besar. Allah tuangkan hal ini dalam salah dalam banyak ayat Al-Qur'an. Salah satunya surah Al-Ahzab ayat 50 ayat 35. Allah berfirman, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at Kata Allah sesungguhnya orang-orang muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat, ini laki perempuan sama ya Qanit dan qanitat. Qanit itu dawamu ta'at, terus-terusan taat. Baik laki ataupun perempuan. Wassadiqina wassadiqat dan orang-orang yang jujur, baik laki ataupun perempuan. Orang-orang yang sabar, baik laki ataupun perempuan. Wal khasyiina wal dan orang-orang yang khusyuk, baik laki ataupun perempuan. Disebut dan setelah yang khusus ini disebut beberapa karakter lain. Lalu di ujung ayat ini Allah menyatakan, aadallahu lahum maghfirata wa ajran azimah. Allah janjikan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Fungsi ampunan menghapus pahala. Ampunannya besar, menghapus pahala dengan jumlah yang besar wa menghapus dosa dengan jumlah yang besar dan wa ajran azima Allah akan berikan juga pahala yang juga besar. Pahalanya ditambah dalam jumlah yang besar, dosa-dosanya dihapus. Salah satunya karena apa? Karena kekhusyuan. Ini diantara beberapa keutamaan dari khusyuk, menghapus dosa, menambah banyak pahala, mengundang pujian dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ayat sudah, hadis sudah. Tinggal ucapan para sahabat tentang kehusuan. Suatu saat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ditanya oleh orang orang Yahudi karena Ali itu gamisnya ngatung, cingkrang di atas mata kaki dan itulah seluruh pakaian para sahabat. Ditanya, Lima tartaqi qamisak. Kenapa engkau angkat gamismu? Kenapa engkau tinggikan bukan diangkat, dipegang, tapi sudah tinggi, sudah cingkrang, sudah e, ngatung. Karena beliau menjawab, syaul qalbu wa yaqtadi bihil mu'min." Karena hati ini khusyuk dan orang-orang mukmin pasti akan mengikuti syariat ini. Jadi cingkrang atau tidaknya berkaitan dengan hati. Makanya Nabi alaihi menyatakan salah satu bentuk kesombongan di dalam berpakaian adalah isbal. Beliau dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Daud menyatakan Iyakum wal isbala fa innal isbala minal makhilah Hindari, jauhi oleh kalian isbal. Isbal itu memakai pakaian sampai menutupi mata kaki. Baik itu celana atau sarung ataupun gamis sampai lewati mata kaki. Hindari oleh kalian isbal karena isbal minal makhilah termasuk bentuk kesombongan. Kata Nabi itu sombong, udah sombong. Jangan di apa namanya di diprotes atau dikritik. Ah kata saya mah itu mah tidak sombong. Kata Nabi itu sombong, kata kita tidak. Mana yang benar? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi Nabi menyatakan iya wal isbal fainal isbala minal Karena semuanya isbal itu termasuk salah satu di antara bentuk kesombongan. Nah, hati yang tidak sombong, hati yang khusyuk adalah ini menurut barometer syariat, kacamata syariat, menurut ketetapan syariat Jangan ditentang. Apa ya hubungannya kesombongan dengan isbal ya? Teka pikir ku saya mah. Apakah kalau kepikiran terus bertolak belakang dengan akal, dengan pikiran, dengan perasaan, itu syariat mau ditolak oleh akal? Ya boleh itu yang Allah tegur dalam Al-Quran. Ya ayuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Hai orang-orang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Mendahului Allah dan Rasulnya adalah mendahulukan akal fikiran, perasaan daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Quran Sunnah begini ah asa teklop karena hati umpamanya ya akhirnya ditolak nggak boleh Nanti gugur semua amal-amal baik kita. Antah eh, kata Allah Azza wa Jalla dalam eh, ayat yang berikutnya, antah antah eh, batu amalukum antum latasun. Nanti batal semua amal-amal baik kamu tanpa kamu sadari. Jangan tentang ayat, jangan tentang hadis dengan otak, dengan akal, dengan fikiran, dengan hati, dengan perasaan. Harusnya otak kita, akal kita, perasaan kita mengikuti Quran Sunnah. Ya, bukan sebaliknya. Sebab agama ini wahyu, bukan produk akal pikiran manusia, bukan. Berkata Abu Darda, "Ista'idzu billah min khusyu'in nifaq." Hmm. Berlindunglah kalian kepada Allah dari kekhusyuan orang-orang munafik. Qila lahu ma khusyu'un nifaq? Ditanya, "Bagaimana khusyunya orang munafik?" Dia menjawab, ayyaral jasad ayyural jasadu khasyian wal qalbu laisa bi khasyi. Kamu lihat jasadnya seolah-olah khusyuk tapi hatinya tidak. Hanya karena ingin dipuji orang, maka secara fisik dia perlihatkan sikap yang khusyuk. Kalau dia sedang sholat di hadapan banyak orang, dia pura-pura acting nangis. Ekspresi tahu itu lagi dipelototin orang lagi sholat. Ekspresi wajahnya itu dikhusyuk-husukan, mermelek meremlek gitu ya, seolah-olah dia sedang menghayati. Tahu ada orang yang lihat. Atau dia merasa dilihat padahal enggak GR. Padahal hatinya ingat kepada urusan dunia di dalam sholatnya. Itu khusyuknya orang-orang munafik. Dia hanya sekedar ingin diapresiasi orang. Umar bin Khattab radhiyallahu an Suatu saat di dalam sholatnya melihat orang, orang di dalam sholat Umarnya tidak sholat. Orang itu sedang sholat, sholat sunat. Dia itu mengangguk-nganggukkan kepalanya ketika sholatnya. Mengangguk-nganggukkan, menunduk-nundukkan apa namanya beheng. Ay, beheng bahasa Indonesia nya apa? Leher mah ini, ini tengkuk. Apa kata Umar bin Khattab? Ya sahibar rukbah, irfa rukbatak. Laisal khusyu' fil riqab, innamal khusyu' fil qulub. Wahai pemilik beheng, wahai pemilik tengkuk. Angkat tuh tengkukmu, jangan begitu. Karena sesungguhnya khusyuk itu bukan di dalam tengkuk, tapi di dalam hati. Berkata Fudail bin Iyad, mantan preman, Mantan penjahat. Mantan apa? Fudail bin Iyad sebelum tobatnya jadi apa? Seorang perampok yang sangat ditakuti. Tapi kemudian tobat dan menjadi ulama besar. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullah, "Kana yukrahu ayyara 'ala rajul min al aksar mimma fi qalbi." Dimakruhkan bila seseorang terlihat kekhusyuan anggota badannya lebih besar dibanding kekhusyuan yang ada di dalam hatinya. Jadi harusnya khusyuknya anggota badan itu mengikuti kondisi hati. Hati khusyuk dengan kadar tertentu maka anggota badan melakukan kekhusyuan dengan kadar yang sama dengan kekhusyuan hatinya. Bukan hatinya malah ingat kesana kemari, tapi tubuhnya dikhusyuk khusukan sekedar acting dan itulah khusyuknya orang-orang munafik. Semoga Allah Azza wa Jalla menghindarkan kita dari khusyuk orang-orang munafik ini. Selesai sudah penjelasan tentang khusyuk dan cukup sampai di sini penjelasan kita di sore hari ini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Tapi di meja saya ada empat buku nih dengan dua judul. Yang pertama Mukhtasar Minhajil Qasidin. Ikhwan ada yang mau? Siapa namanya? Wildan? Sudah pernah belum? Belum. Jawab dulu. Apa makna khusus secara bahasa dan istilah? Kalau kalau secara bahasa tunduk, tenang dan merendah. Kalau secara istilah eh, secara istilah secara istilah apa khusus secara bahasa tunduk tenang dan merendah secara istilah khusyuk adalah eh, eh, apa menunduk eh, apa merendahnya hati kepada Allah merendahnya hati kepada Allah tahu siapa yang menerangkan itu saya. <laughs> Kutip dari Al Junaid ya, Barokallahu Ikhwan, siapa yang mau silakan ambil Wildan. Yang mau buku panduan lengkap menuntut ilmu. Tadi yang kacamata siapa? Siapa? itu mic-nya, mic-nya. Oh, Fitra. Fitra, udah pernah belum? Belum. Belum apa? Belum pernah. Belum pernah apa? Belum pernah dapat belum pernah dapat ya. Ya, barakallahu fiq. Pertanyaan. Apa bedanya khudu dengan khusyuk? Khudu itu artinya tunduknya badan, sedangkan khusyuk artinya tunduknya hati dan juga pandangan. Contoh khudu apa? Khudu contohnya seperti sujud dan juga ruku. Ruku dan sujud. Taib barakallahu fiq. Ambil tara. Ahwat Muhadiah dengan Mukhtasar Minhajil Qasidin Tarjamah Angkat tangan Lalu ditunjuk oleh panitia Zakallahu khairan Sudah? Bismillah Siap insyaAllah Ustaz Taib Pertanyaan untuk Ahwat. Sebutkan satu saja ayat tentang khusyuk. Eh, dalam surat Al-Hadid. Al-Hadid, gimana bunyinya tuh? Alam yakni Yang awalnya kayak gitu Ustaz. Ulangi nggak kedengar. Surat Al-Hadid ayat 16. Gimana bunyinya? Eh, gak hafal Ustaz ayat lain yang hafal. Al-Mu'minun hafal nggak ayat 1 dan 2? Uh, ya, insyaallah. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Apa artinya? Uh, dan beruntunglah orang-orang mukminun yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Ya, barakallahu fiik. Nanti ambil ya. Satu lagi terakhir dengan hadiah panduan lengkap menuntut ilmu. Ada? Sudah. Insyaallah. Siap ya? Insya Allah. Iya. Hmm. Hafal nggak doa berlindung dari empat hal yang tadi diajarkan? Insya Allah. Coba baca. Allahumma inni bika min ilmin min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashfa wa min da'watin la yastajabu la yustajabulaha. la yustajabulaha. apa artinya Sesungguhnya aku berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak dan dari hati yang tidak khusyuk dan dari diri yang dan dari jiwa yang dan, dan dari jiwa yang tidak pernah dan dari jiwa yang tidak pernah puas dan dari doa yang tidak di, da, yang tidak terijabah atau terkabulkan. Iya, barakallahu fiik. Baca terus ya dalam solat ataupun di luar solat. Dalam solat paling utama baca ketika sujud. Jangan lupa Subhanallah rabbiyal a'lanya. Jadi begitu <laughs> sujud langsung Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Enggak sah nanti. Karena bacaan subhana rabbiyal a'lanya wajib ya. Kalau yang itu sunnah. Hadis itu sahih riwayat Imam Muslim ya. Barakallahu fiik. Sudah ya nanti diambil. Sekarang giliran saya menjawab pertanyaan. Ustaz, apakah menuntut ilmu itu juga harus khusyuk? Iya. Ketika belajar ilmu harus ada penghayatan terhadap ilmu itu agar kebarokahan ilmu itu didapat. Demikian juga mengajarkannya. Kalau mengajar sambil melamun nggak akan nyambung, nanti ngaco ngomongnya ke sana kemari atau tanpa ada penghayatan lempeng nggak ada intonasi eh, datar, bosen dengarnya juga ya. Bagaimana kiat-kiat agar khusyuk? Karena terkadang setiap datang ke kajian saya selalu salah niat, yaitu ingin cari jodoh yang solehah. <laughs> ya ubah niatnya. Pertama mencari ilmu itu bukan untuk mencari jodoh. Cari ilmu itu untuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri dan dari diri orang lain agar tahu agama agar benar ibadahnya agar benar akhlaknya agar benar tingkah lakunya itu jodohnya itu bonus ya saya pernah cerita di Cipaganti ketika membahas kitab awal ikut Tolab seorang pemuda naksir kepada seorang wanita yang ya cantik ya kaya raya dia ya jelek ya miskin. Lalu dia melamar ditolak. Kebayang ya? Ditolak. Dia mikir hanya ada dua cara yang akan membuat dia mau menerima. Pertama dengan kekayaan atau jabatan, kedua dengan ilmu. Dia tidak bisa meraih kedua-duanya sekaligus maka dia mikir lalu dia memilih ilmu lalu dia belajar setelah belajar dia menjadi orang alim setelah menjadi orang alim dia menjadi tempat bertanya orang dikenal oleh semua orang maka setelah dia berilmu dan mengamalkan ilmunya dia tidak punya hajat apa-apa lagi terhadap dunia apa yang terjadi yang terjadi adalah harta menghampiri dia dalam jumlah yang banyak. Terus wanita yang dahulu menolak dia mengirim utusannya menawarkan diri untuk dinikahi sama orang ini. Tuh, dengan ilmu semuanya teraih. Oleh karena itulah, tapi Ingat, niatnya nanti kenapa kamu rajin banget mencari agar semua akhwat nanti menyerahkan diri. <laughs> Itu nggak benar juga niatnya. Niat awalnya apa? Niat awalnya adalah ikhlas lillahi taala. Bagaimana ikhlas itu? Itu meniatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri tentang agama ini. Agar dia menjadi orang yang faham agama dan benar ibadahnya, amalannya, akhlaknya, tingkah lakunya itu yang inti. Makanya setelah itu dia ajarkan berdasarkan pengalamannya akan lebih kena kepada mustami ya. Seperti itu. Apakah melaksanakan sholat dengan membaca fatihah dengan banyak berhenti sebentar setiap kalimat kalimatlah bentuk kehusuan dalam sholat? Tergantung kalau umpamanya dia keselak sehingga banyak berhenti bukan khusyuk. Atau umpamanya dia berhenti karena penghayatan lalu menangis, ya. Dan para ulama mengalami itu, ya. Seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau menjadi imam. Ketika sholat membaca Malik Yaumiddin, beliau berhenti. Menangis tak tertahankan. Lama Sampai setelah agak reda beliau mengulang lagi dari alhamdulillahirabbil alamin ar rahim terus malik yaumidin tidak kuat lagi. Beliau kemudian menangis lagi. Itu karena kehusuan Ketika membaca Malik Yaumidin langsung terbayang bagaimana kiamat yang begitu mengerikan. Kalau kita kan ribuan kali membaca Malik Yaumidin cuek datar, nggak ada asar, nggak ada efek, nggak ada pengaruh. Ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an membaca dalam sholatnya surah An-Nazi'at. Ketika sampai kepada ayat yang berbicara tentang hari dibangkitkannya kembali manusia, beliau berhenti dan pingsan. Batal sholatnya. Nah, kalau semua itu seperti berhentinya itu karena kehusyuan, karena penghayatan ya ya itu khusyuk tergantung sebab dia berhenti-berhentinya itu karena apa Ustaz ya ada pertanyaan dari pendengar radio Amuba di Pangkal Pinang Ustaz ya mau tanya Ana sudah terima uang kos selama satu bulan bayar di muka namun yang ngekos mengalami kecelakaan pesawat Lion Air kemarin Bagaimana dengan uang kos yang saya terima untuk dikembalikan? Anak tidak tahu keluarganya. Apakah uang tersebut boleh saya sedekahkan atas nama beliau? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallah khair. Ya, barakallahu fiq, rahimahullah. Ya, semoga para penumpang Lion Air yang meninggal semuanya ya. Yang muslim-muslimnya semuanya diampuni dosa-dosanya. Diterima semua amal-amalnya. Apakah kecelakaan tersebut syahid? Iya, Syaikhul Al-Fauzan rahimahullah menyatakan itu setara dengan mati karena terkena reruntuhan. Termasuk ditabrak mobil umpamanya. Kita umpamanya sedang berjalan tiba-tiba ada mobil nyeruduk kemudian meninggal. Syaikhul Al-Fauzan menyatakan termasuk syahid. Karena disetarakan dengan apa? dengan mati karena terkena reruntuhan, termasuk korban pesawat. Ya, semoga Allah memasukkan mereka kepada para syuhada dan mengampuni seluruh dosanya, menerima semua amal-amalnya dan ditempatkan di surga. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa tadi? Uh, oh, uang, kos. Yang ngekos tuh penumpang Lion Air sudah terima, kemudian e, karena meninggal nggak jadi ya. Ya, sebaiknya kembalikan ke keluarganya. Sekarang bisa melacak ya, e, umumkan lewat media sosial. Kalau tidak ada, boleh sodakohkan atas nama orang tersebut. Sodakohkan atas nama orang tersebut pahalanya insya Allah sampai ke pemilik uang tersebut dan kita juga dapat pahala. Dengan niat bila nanti keluarganya datang dan meminta kembali, berikan dari uang kita dan yang sudah kita sodakohkan menjadi sodakoh kita. ya. Dan itu berlaku bagi uang yang kita temukan di jalan. Kita nggak tahu pemiliknya siapa. Disalabarkan pasti banyak yang ngaku. Akhirnya ya sudah kita sebarkan tapi kalau ada yang ngaku coba berapa uangnya, berapa lembar yang merah, yang biru gitu ya. Kalau dia pemiliknya pasti tahu. Kalau umpamanya nggak tahu berarti bukan pemiliknya ya. Nah, kalau umpamanya sudah sekian lama tidak, sodakohkan atas nama pemilik. Kalau suatu saat pemiliknya yang asli datang eh, ganti sama kita dan yang kita sodakohkan menjadi sodakoh kita ya. Wallahu a'lam. Hukum lupa baca doa setelah wudhu dan ingat saat sholat subuh e, dimulai Ya membaca doa ba'da wudhu tidak wajib. Tidak menjadi rukun, tidak ada kaitan dengan sholat. Dia tidak dosa. Hanya menghilangkan keutamaan membaca wudhu di dalam sholat. Eh, di dalam eh, ba'da wudhu ya. Itu saja. Dan sholatnya sah dan tidak perlu pas mulai sholat takbir. Udah tadi belum baca doa wudhu terus dibaca di dalam sholat maka tidak boleh. Yang sudah berlalu biarkan berlalu. Apakah ada syarat ketika hendak sholat berjamaah makmum tidak berdiri terlebih dahulu untuk sholat sebelum imam berdiri? Makmum tidak berdiri terlebih dahulu untuk sholat sebelum imam berdiri. Oh, enggak, boleh saja walaupun imamnya masih duduk kita sudah berdiri boleh. Ya, yang ada syariatnya adalah imam asimakmum tetap berdiri seusai sholat sebelum imam berdiri ya, Tapi itu sekadar sunnah, tidak diwajibkan bagi makmum. Jadi umpah setelah selesai salam, imam wirid kan? Nah sebelum imam bangkit dari wiridnya, disunnahkan makmum juga tidak bangkit. Sampai si imam bangkit untuk sholat sunat atau untuk pergi, barulah si makmum disunnahkan untuk bangkit untuk sholat sunnah atau untuk keperluan. Itu sunnah, tidak wajib. Kalau umpah kita ada keperluan, beres kita wirid imam masih wirid, terus kita pergi, ya boleh saja, nggak apa-apa. Saya seorang ikhwan yang insya Allah akan segera nikah saya sudah mendapat izin dari orang tua, namun orang tua saya belum dapat menerima kenyataan bahwa saya akan menikah. Ngapain ngizinkan itu? Bahkan beliau malu dengan tetangga dan saudara karena saya akan nikah muda. Kalau mudanya melebihi ketentuan pemerintah berapa 18 tahun sekarang ya? Nggak apa-apa. Kecuali kalau baru 16 menurut aturan pemerintah nggak boleh ya jangan. Tapi kalau menurut aturan pemerintah sudah boleh, boleh. Tolong doakan orang tua saya agar lebih ikhlas karena sungguhnya saya menikah agar terhindar dari zina dan fitnahnya. Oh, ini hanya minta doa. Ya semoga urusan orang tadi dilancarkan, kedua orang tuanya dibukakan hatinya untuk menyetujui dan me mengizinkan secara ridho ya terhadap pernikahan ikhwan yang tadi ya. Terakhir bagaimana sholat di, belakang imam yang tidak khusyuk? Selama ketidakhusyuan imam itu tidak membatalkan sholatnya, maka boleh kita sholat di belakangnya. Selama imam tidak melakukan gerakan-gerakan yang membatalkan sholat. Umpah ketidakhusyuannya itu berupa melamun atau berupa umpamanya iseng-iseng eh, membetulkan ga, apa imamah atau sorbannya mem, mem, membetulkan kopeahnya yang sebenarnya sudah betul tapi iseng saja tidak khusyuk itu tidak membatalkan sholatnya maka si makmum harus terus berjamaah bermakmum kepada imam tersebut. Kecuali kalau makmum melakukan hal yang membatalkan sholatnya. Ya, tidak boleh dilanjut, ganti imamnya, kudeta. Umpah imamnya karena saking khusyuk ngelamun di dalam sholat sampai ngomong gitu ya. Aduh, saya salah, tadinya harusnya begini, umpah tiba-tiba <laughs> ngomong di dalam sholatnya batal apa tidak? Batal. Geser saja maju imam makmum yang ada di belakangnya surungkan imam. Dikudeta karena sudah apa? Sudah batal, tidak sah lagi salat dia kalau salat dia untuk pribadinya tidak sah, tidak sah juga keimamannya untuk jamaahnya. Tapi selama ketidakkhusyuan imam tidak membatalkan salatnya, hanya merusak e, nilai sholatnya tidak membatalkan sholatnya kita harus tetap bermakmum di belakangnya ya sudah cukup sampai di sini insyaallah kita akan lanjut di hari Kamis yang akan datang subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alhamdulillahirabbil alamin wassalamu warahmatullahi